Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Sufiqhi wa Qawaidih. Kita berada di detik-detik terakhir dari kitab ini. Tinggal satu lembar setengah. Nah, barakallahu fiik. Sekarang kita berada pada halaman berapa, Ihsan? Nah, halaman berapa? Terakhir kita ambil kemarin halaman berapa? Ya, sekarang 365, ya kan? Yang atas itu kan? Ewa. Jadi kemarin dalil mengalah masalah mutlak dan mukoyat Kalau dalil mutlak kemudian datang mukoyat boleh nggak kita membawa mutlak dan mukonyat? Boleh nggak Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Satu hukum. Walaupun sebabnya berbeda. Paham ya? Sebabnya pembunuhan harus memerdekakan budak. Sebabnya sumpah termasuk kafarat bebasin budak. Sebabnya zihar termasuk hukumnya apa? kafarahnya bebas budak. Sama-sama hukumnya satu bebaskan budak. Ternyata budak tersebut budak yang mana? Datang dalam ayat yang lain fatahrir raqabatin mukminah, budak yang beriman. Berarti yang mutlak dibawa pada muqayyad. Beda halnya kalau apa? Hukumnya sama tapi sebabnya beda. Apa contohnya yang hukumnya sama sebab beda? yang nggak bisa dibawa kepada mutlak mukoyat kemarin. Paham ya? Hukumnya sama-sama apa kemarin yang contohnya yang yang apa yang contohnya nggak bisa bawa mutlak mukoyat. Kalau seperti itu yang mutlak tetap mutlak, yang mukoyat tetap mukoyat. Mengenai wudhu dan tayamum. Wudhu dan tayamum barakallahu fikum itu tidak bisa yang mutlak dibawa kepada mukoyat karena beda hukumnya. Paham ya? Yang satunya wudhu, satunya tayamum. Kenapa? Kalau wudhu kan ada syaratnya sampai mirfakain, sampai dua siku. Kalau tayamum, lapatnya kan teman tangan. Tangannya sampai mana? Boleh nggak kita bawa ke tamu konyet mau tayamum sampai tangan gini? Nggak boleh. Kenapa? Karena beda bentuknya. Paham ya? Beda bentuknya. Yang satunya wudhu empat anggota badan. Anggota wudhu maksudnya ya. Satu tayamum cuma dua anggota aja. Dua telapak tangan, wajah. Ya kan? Kalau wudhu berapa kemarin? Empat kan? Tangan, kaki, wajah, kepala nah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Fa idza kana kadzalika fa innahu la yumkin an nuqayyid mutlaq fi tayammum bima qunyida bihi fil wudu wa fi hadzal misal ittafaqa as-sabab wa ikhtalafa ya Contoh yang seperti ini kata beliau, enggak mungkin kita membawa yang mutlak kepada muqayyad dalam masalah tayamum ini dengan wudu. Kenapa? Sebabnya sama beda hukumnya. Sebabnya apa sama? Sama-sama berhadas. Paham ya? Tapi kan beda hukumnya. Paham ya? Wudu sama tayamum. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Idan naqul, jika demikian kita katakan yuqayyad al mutlak bil muqayyad. Ewa, yang mutlak diikat dengan muqayyad malam yaktalfil hukum selama hukumnya tidak berbeda. Seperti apa tadi? Kafarah. Sama-sama memerdekakan apa? Budak. Fa idza tafaqal hukm wa sabab, kalau hukumnya sama tapi sebabnya beda, perhatikan ya, hukumnya sama tapi sebabnya beda. Fa hal yuqayyad hadza bi hadza Sekarang kalau beda sebab hukumnya sama. Sebabnya beda, Bang. Hukumnya apa? Sama. Bagaimana? Boleh enggak kita membawa yang mutlak muqayyad? Naqul indal jumhur yuqayyad. Menurut jumhur yuqayyad tetap dibawa kepada muqayyad. Li'annahu li'annahu lamma tafaqal hukm wajib an yakuna muwafiqan bi aslihi wa Kata beliau. Dikarenakan ketika hukumnya sama, itu wajib pasti mencocoki apa asal usulnya dan sifatnya. Misal contohnya kafaratud dihar. Kafarah dihar. Apa itu dihar kemarin? Ucapan seorang suami beristrinya apa ucapannya? Apa? Kau seperti ibuku. Dar dar. Berarti apa? Ucapan seorang suami kepada istrinya apa ucapannya? Engkau ya? Ewa, anti alanya kadhari ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Paham ya? Itu sudah ma'ruf ya, biar. Kafarahnya di antaranya merdekakan budak. Kata beliau, ar-raqabah fiha mutlaqah. Budak sini mutlaqah, budak yang bagaimanapun silakan merdekakan. Wa sababu hadhihar sebabnya karena dihar. Wa kafaratul qatl dan kafarah pembunuhan khalif kafaratul dihar beda dengan kafarat dihar sebab dalam masalah sebabnya, sebabnya karena ini dihar sebabnya satunya membunuh. Tapi sama-sama apa hukumnya kafarah. Haitsu inna sababaha al-qatl yaitu bedanya karena dia satunya sebabnya karena membunuh. Wa tawafaqahu nam. Wa tawafaqaha fil hukum tapi sama-sama hukumnya wa huwa tahrir raqabah yaitu membebaskan budak. Fanaqulu maka kita katakan lamma wafaqatha fil hukum ketika mencocoki hukumnya fa innahu yajibu an takuna raqabah al wajib ataquha mu'minatun atau mu'minatan li ajli an yattafiqa fil wasfi kama tafaqa fil ain hadzal masyhur. berarti kalau seperti itu Sebabnya beda tapi hukumnya sama. Apa kata beliau? Berarti budak yang wajib dimerdekakan adalah budak yang mukminah. Karena apa? Karena sifatnya sama dan juga bentuknya juga sama, tapi beda sebabnya. Ingat-ingat ya, ini baru bisa ya, membawa yang mutlak kepada muqayyad kalau hukumnya apa tadi? Sa sama, walaupun sebabnya berbeda. Dikit lagi. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan la tuqayyid. La tuqayyid. Dalil tersebut enggak diikat. Enggak ditakyid. Madama annahu ikhtalafa sabab. Selama sebabnya beda. Wa mereka mengatakan inna ladaina fil kafarat kafarat dihar mutlaqah. Perhatikan ini. Sekarang yang di kita masalah kafarat kafarat dihar mutlaqah. Budak intinya. mau mukminah kafirah enggak masalah. Ini perhatikan sisi pendalilannya. Wa kafaratul yamin mutlaqah dan kafarah yamin apa yamin sumpah itu juga mutlakoh enggak disebutkan mukminah. Wa kafaratul qatl muqayyadah. Sekarang kafarah masalah pembunuhan muqayyadah. Muqayyadah dengan apa? Mukminah. Fahal nahmil huna al mutlak al muqayyad? Apakah di sini kita bawa yang dalil mutlak kepada muqayyad? Mutlak muqayyad, mutlak muqayyad. Mutlak itu maksudnya tanpa ada ikatan. Muqayyad itu ada ikatan, ada semacam syarat itu ya. Seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau Ma'an al-hukma mukhtalif fil hawasil padahal hukumnya beda. kafaratul qatl itqun wa siyamun faqat. Nah, kafarah untuk pembunuhan itu cuman bebasan budak dan puasa dua bulan berturut-turut. Wa kafaratul yamin sedangkan kafaratul yamin sumpah itqun, it'am, siyam pilihannya. Bebasan budak atau puasa berapa hari? Tiga hari berturut-turut atau memberi makan berapa orang miskin? Yamin, sepuluh. Paham ya? Apa contohnya kemarin? Antum ingat ada contohnya kemarin? Eh? Contoh orang yang sumpah kemudian batalkan sumpahnya apa kemarin contohnya? Makan apa kemarin? Nasi. Wallahi ma aku Ruzan Ruzan nakirah ya. Demi Allah aku nggak akan makan nasi. Sumpah dia. Ruzan nakirah semua nasi. Ternyata makan siang menunya apa? Nasi kebuli. <laughs> Tertarik dia. Wah, ini nasi kebuli nih Dah sumpahnya bagaimana? Bagaimana kemarin jawabannya? Ana membatalkan sumpah ana ini. Bagaimana? Kata orang tadi, ente sebelum batalkan sumpah tersebut ada pilihan kafarah. Ini dua cara. Karena orang yang ngomongnya keturunan Arab, pun kemudian orang keturunan Arab ente itu ngomongnya. Paham ya? Langsung setelah itu apa? Pilihan dua, imam batalkan dulu baru kafarah boleh atau kafaroh dulu baru membatalkan itu dua itu ingat-ingat ya. Jadi kalau orang sumpah kok membatalkan ada dua caranya. Batalkan dulu, makan dulu baru kafaroh boleh. Paham ya? Atau kafaroh dulu baru membatalkan gak masalah. Kafarohnya pilihannya tiga. Bebaskan budak, memberi makan orang miskin berapa? Sepuluh orang miskin sampai kenyang atau puasa berapa hari? Tiga hari berturut-turut. Ewa, itu contohnya kemarin. Kita selesaikan di sini. Kata beliau, "Wa takhtalifu min haitsul nam al-qadr." Dan berbeda ditinjau dari siapa? Qadr yaitu qadr itu maksudnya ukurannya. Mahfuz salin Bang? Ukurannya berbeda. Wa kafaratud bihar aitsun wa siyamun wa it'amun. Sedangkan kafarat dihar itu bebasan budak atau puasa dan juga memberi makan orang miskin. Wa takhtalifu aidan berbeda juga. Fahunaka ikhtilafun bainaha. Di sini ada perbedaan. Lakin qalu akan tapi mereka mengatakan innahu lakhtilafa fil asl raqabah, tapi enggak ada perbedaan mengenai asal-usul budak. Intinya budak, bebaskan budak sama-sama budak, tapi budak yang bagaimana? Yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Budak yang bagaimana? Yang mukminah. Ar-raqabah wahidah, budak satu, fi kullin kafaratil salatah. Tiga kafarah tiga-tiganya itu cuman bebaskan budak. Faidah kuyidat quyidat fi ihdal kafarat iman, Kemudian apabila diikat pada tiga kafarat tersebut dengan iman, wajib an tuqayyad. Wajib an tuqayyad fi jamil kafarat. Berarti wajib mengikat juga semua kafarah yang berkaitan masalah budak-budak yang beriman. Ewa. Summa qawau. Qawau. Apa itu Taufik? Qawau. Coba. Ewa. Summa qawau. Kemudian mereka menguatkan kaulahum, ucapan mereka. Hada ucapan ini pendapat ini bi hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu as-sadiq az dzikr Dengan hadis Muawiyah bin Hakam sulami yang sudah kita lewati penyebutannya, fahuwa yuhi bi anna ghal mu'min la yu'tak. Waktu itu dia terkesan, paham ya? Terkesan bahwasanya taunya dia itu kalau enggak mukmin enggak bisa diberdekakan Hatta fi tabarruk, bahkan dalam masalah tabarruk diberikan kan pun enggak bisa kalau dia enggak mukmin. tidak idza ataqtahu dikarenakan kamu kalau membebaskan budak dalam kondisi dia tidak beriman, sarahurran Nanti dia merdeka. Semua dzahaba ila dan kufur kufar. Akhirnya pergi ke negeri orang kufar. Rugi. Upayakan sebelum bebaskan di jadikan dia beriman dulu. Jadi kembalinya kepada kaum muslimin itu maksudnya. Awa. Yang berikutnya pada pertemuan akan datang masih seputar apa? Mutlak dan muqayyad. Wassallallahu alaihi wasallam.